Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu kembali pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wal hifdha mimma yakrah. Dan juga meminta al-hifdha, penjagaan Mimma yakrah wa Dari apa yang menyebabkan Allah murka. Dari apa yang menyebabkan Allah marah.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 Ya. Apa pesan yang sama? mewasiatkan untuk ikut Nabi setelahku yang namanya Ahmad. Qanibillah wa idh Isa ibn Maryam li bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya min at-Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.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 Maka sunnah safinatun nur. Dan hampir semua kitab-kitab para ulama ahlus sunnah mengajarkan muqaddimah untuk berpegang dengan sunnah. Ini khulidin azakumullah. Ucapan simple yang memiliki makna luas. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. taufiq wal afiyah. Wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. an la ilaha wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.